hari ini <clears throat> saya akan membahas sebuah buku yang ditulis oleh Abdul Aziz Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sadhan yang berjudul Ma'alim fi Tariqil Islah. Itu rambu-rambu di dalam jalan islah. Apa itu islah? Itu memperbaiki. Karena kita hidup di akhir zaman dan kita melihat berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dari agama yang sangat luar biasa. Maka kita berusaha untuk memperbaiki yang telah dirusak oleh manusia dari perkara agama ini dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fatuba lil quraba tuba buat mereka yang terasing siapa alladzina yuslihuna ma afsadan nas itu mereka yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia dan alhamdulillah kita melihat perjalanan dakwah salaf sunnah begitu pesatnya. Semua itu adalah dengan karunia Allah. Kemudian para dai-dai yang begitu ikhlas mendakwahkan kepada sunnah ini. Makanya kita berterima kasih pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada para ustadz-ustadz kita yang begitu ikhlas, yang begitu mereka itu menghabiskan waktu-waktu mereka untuk membimbing kita. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa yakum. Syekh Sadhan berkata bahwa ada di sana ma'alim, rambu-rambu di dalam islah. Yang pertama yaitu al-ikhlasu fil amal. Yaitu ber berusaha untuk ikhlas di dalam segala macam aktivitas kita. Di dalam amalan-amalan kita huwa asasu najahil amal wa falahul amil bal huwal qaidatu wal muntalaq kata beliau ini merupakan dasar keberhasilan bahkan kesuksesan suatu amal walati bilas bisalahiha yasluhu sya'nul mar'i wa 'amaluhu wa bifasadiha yafsudu sya'nul mar'i wa 'amaluhu di mana apabila keikhlasan itu telah lurus maka akan luruslah amalan seorang hamba. Sebaliknya, apabila keikhlasan itu telah rusak, maka akan rusaklah amalan seorang hamba. Kita yang beramal saleh ya akhwal Islam azani Allah wa iyakum. Apabila kehilangan keikhlasan, maka sama sekali tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman la in asyrakta la yahbatanna amaluka kalau kamu berbuat syirik, maka Allah akan batalkan amalan-amalanmu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Man awwada nafsahu al-amala lillah lam yakun asyaqqu alaihi min al-amali li ghairihi." Wa man awwada nafsahu al-amala li hawah wa hadhihi lam yakun asyaqqu alaihi min al-ikhlasi wal amali lillah. Siapa yang membiasakan diri untuk beramal karena Allah, maka tidak ada yang paling berat baginya dari beramal untuk selain Allah. Artinya orang yang yang biasa ikhlas, Pak. Karena sudah terbiasa ikhlas, maka yang paling berat buat dia adalah ketika ia tidak ikhlas dalam beramal. Dan siapa, kata beliau, yang membiasakan dirinya untuk beramal karena selain Allah, karena hawa nafsunya, karena ingin dipuji manusia, maka yang paling berat buat dia adalah mengikhlaskan amal karena Allah. Memang betul. Untuk mengikhlaskan amal ketika kita hati kita tidak ikhlas mengharapkan pujian manusia, mengharapkan keriduan manusia di saat itu ya akhi, sulit sekali kita untuk memperbaiki keikhlasan kita. Makanya siapapun kita, saya sebagai seorang ustadz dan ustadz-ustadz kita berusaha untuk menjaga keikhlasan kita di dalam berdakwah. Kita berdakwah kepada Allah bukan kepada diri. Kita berdakwah kepada Allah bukan kepada organisasi. Kita berdakwah untuk supaya kalimat Allah yang paling agung, yang paling tinggi, bukan kalimat saya yang paling tinggi, tidak. Semua itu menunjukkan kepada keikhlasan ya akhul Islam azan ya Allah wa yakum. Kemudian yang kedua kata beliau, itu al-amal bil ilm. Hendaklah di dalam amal ya amal dakwah kita ataupun amalan yang lainnya harus didasarkan dengan ilmu. Segala sesuatu akhi harus didasarkan kepada ilmu. Tanpa ilmu semua berantakan. Masalah dunia saja kalau tanpa ilmu saya yakin berantakan, Pak. Antum mau bikin kue, kue apa? Tapi nggak tahu ilmunya, saya yakin antum tidak akan bisa itu. Antum membuat membuat sebuah jembatan yang kokoh tapi tidak punya ilmunya. Saya yakin antum tidak akan bisa melakukan membuat itu. Antum membuat sebuah rumah yang megah, megah tapi tidak punya ilmunya. Saya yakin antum tidak akan bisa itu. Apalagi masalah agama ya, akhi. Masalah din yang merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti kewajiban kita ya akal Islam semua harus berdasarkan kepada ilm. Bukankah Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ketika mensyarah ya bab ini qala Ibnu Munayyir berkata Ibnu Munayyir arada bihi annal ilma syartun fi sihhatil qawli wal amal yang diinginkan oleh Imam Bukhari bahwasannya ilmu adalah merupakan syarat ya kesohihan perkataan dan perbuatan li'annahu fala yu'tabaru illa bih فلا متقدم عليه فلا فهو muqad fahuwa mutaqaddimun maka suatu amal suatu perbuatan tidak dianggap apabila tidak berdasarkan kepada apa ilmu maka ilmu itu harus mendahului perkataan dan perbuatan li'annahu musahihun linniyatil musahihati musahihati lil amal karena itu meluruskan niat dan niat meluruskan amal. Fanabbaha al-musannifu yakni al-Imam al-Bukhari ala dalik. Di sini Imam Bukhari kata Ibnu Munayyir ingin mengingatkan masalah ini. Hatta la yasbik ila dhihni min qawlihim supaya tidak ada orang yang berkata innal ilma la yanfa illa bil amal bahwa ilmu tidak bermanfaat kecuali dengan amal lalu ia pun kemudian apa tahwinu amril ilmi wat tasahul fi talabihi Kemudian ia pun menganggap remeh menuntut il, ilmu. Maksudnya beliau, terkadang Pak, ada orang ketika melihat mereka-mereka yang rajin menuntut ilmu, ternyata dia menggembosin. Dia berkata, percuma kalian berilmu kalau kalian tidak beramal. Yang penting amal. Akhirnya ucapan ini malah menghalang-halangi manusia dari apa? Menuntut ilmu. Dan itu kita lihat ya akal Islam di lapangan dakwah mereka-mereka yang tidak mau menuntut ilmu selalu ya alasannya seperti itu. Percuma ilmu kalau tidak diamalkan. Saya takut saya semakin banyak ilmu saya tidak bisa mengamalkan ilmu sehingga menjadi bumerang buat saya. Bahkan sebagian mereka Bapak sekalian tidak mau menuntut ilmu dengan satu alasan yang sangat aneh sekali. Saya masih ingat sekitar ya pada tahun 2004 setelah saya kajian ada orang tua menyalami saya. Lalu dia berkata, "Ustadz, saya tidak mau menuntut ilmu." Kenapa, Pak? Saya mau tanya sama Ustadz. Kalau saya tidak tahu sebuah maksiat, berdosa enggak saya mengamalkan maksiat itu? Iya. Bukankah orang yang bodoh diberikan udur oleh Allah? Sedangkan orang yang berilmu dan tahu itu maksiat tidak diberikan udur oleh Allah. Jadi lebih baik saya jadi orang bodoh saja Ustaz. Masya Allah, subhanallah Bapak kata saya. Dan ini betul Pak. Gara-gara itu dia tidak mau lagi menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dengan alasan katanya orang bodoh diberikan oleh Allah maafnya. Saya bilang, Bapak, tidak setiap orang bodoh itu dimaafkan oleh Allah. Ada orang yang memang sengaja ingin bodoh. Fasilitas menuntut ilmu ada. Tapi ia tidak mau menuntut ilmu, dia berpaling dari ilmu. Orang seperti ini tidak akan diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah menyebutkan dalam surat eh, Al-Mulk kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir setiap kali ada sekelompok yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam maka malaikat penjaga api neraka berkata bukankah sudah datang kepada kalian pemberi peringatan qalu bala mereka berkata ya sudah datang dan telah datang kepada bapak pemberi peringatan maka kalau bapak berpaling dan tidak mau menuntut ilmu maka bodohnya bapak tidak ada manfaatnya. Makanya akal Islam azanillah wa iyyakum. Bahkan ada kalimat yang membuat terkadang penuntut ilmu itu menjadi tidak laju dalam menuntut ilmu. Ada sebuah buku yang berjudul Ikhwanul Muslimin Anugerah Allah yang Terdolimi. Di situ disebutkan katanya, apakah kira-kira problematika umat Islam akan selesai hanya dengan membahas tentang kitab Fathul Majid, hanya duduk bersimpuh katanya untuk mempelajari kitab akidah Tohawiyah. Masya Allah. Ini perkataan talbis iblis ya akal Islam azani Allah. Seakan-akan menuntut ilmu itu tidak akan menyelesaikan problematika umat Islam. Padahal semua problematika umat Islam hanya bisa selesai dengan il, ilmu. Sekarang bagaimana kita akan bisa menyelesaikan problematika yang banyak dalam umat Islam kalau tidak dengan ilmu ya akal Islam azan ya Allah ya. Makanya di sini beliau menekankan ya akal Islam ya untuk senantiasa apa? Ya, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Wal yahdhar min ittikhadhi tasarrufatin mujarradatin 'anil ilmi syar'i." Hendaklah waspada untuk mengambil sikap-sikap yang tidak berdasarkan kepada ilmu syariat. Innama yadfa'uhu fiha 'atifatun jayyashah au muhakatun li fulan wa fulan. Yang menggerakkan dia ternyata hanya sebatas perasaan atau semangat yang berkobar atau karena adanya permusuhan dengan seseorang. Falaisatil atifah walal kathrah au mahabbatul ashkhas syafi'ah lil iqdam ala amalin duna tabassurin fi mu'alajatihi. Kata beliau, semangat saja atau jumlah yang banyak atau cinta kepada seseorang bukan menjadi alasan terbesar untuk membuat sebuah sikap tanpa melihat kepada ilmunya. Segala sesuatu harus dengan apa? Dengan ilmu. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, Kul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah ala basiratin ana wa manit taba'ani di atas basirah aku dan orang-orang yang mengikutiku. Apa itu basirah, Pak? Basirah itu dari kata basara. Artinya saking dalamnya pengetahuan seseorang seakan-akan ia melihat dengan mata kepala. Itu menunjukkan bahwa orang yang berdakwah harus di atas keilmuan yang dalam. Bukan hanya sebatas empat bulan kursus langsung jadi ya apa namanya penceramah pak. Kalau di Jakarta itu pak, masya Allah ada kursus khotib Jumat 4 bulan. Dapat sertifikat langsung bisa khotib Jumat kemana-mana. Sudah gitu bisa ikut apa namanya perlombaan dai. Kalau terpilih bisa masuk televisi. Halas. Hancur Ya, di Indonesia ini berbagai macam cara untuk menghalangi manusia dari menuntut ilmu Allah luar biasa. Dibikin pildacil. Apa itu pildacil? Perlombaan dai kecil. Dilatih anak kecil untuk pandai bicara. Padahal ulama salaf terdahulu anak kecil dilatih untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Tapi di zaman sekarang anak kecil dilatih untuk pandai bicara untuk berdakwah kemana-mana. Subhanallah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika menyebutkan tentang akhlak para dai dan sifatnya. Kata beliau thanian yang kedua, antakuna ala bayyinatin fi da'watika ay ala ilmin bahwasanya hendaklah dalam dakwahmu kamu berada di atas bayinah keterangan La takun jahilan bima tad'u ilaih. Jangan kamu menjadi orang yang bodoh pada apa yang kalian serukan padanya. Karena Allah berfirman, "Qul hadhi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. ittaba'ani." Fala budda minal ilm, kata beliau. Maka harus dengan ilmu. Fal ilmu faridah. Ilmu itu sebuah kewajiban Fa'iyyaka an tad'u 'ala jahalah, jangan sampai kamu berdakwah di atas kebodohan. Wa iyyata wa iyyaka an tatakallam fi ma la ta'lam, jangan sampai kamu berbicara dalam perkara yang kamu tidak ketahui. Fal jahil yahdim wa la yabni, karena orang bodoh itu hanya bisa menghancurkan, tidak membangun. Wa yufsid wa la yuslih, dia akan lebih banyak merusak dan tidak berbuat kebaikan islah. Fattaqillah ya Abdullah. Maka bertakwalah kamu wahai Abdullah. Ya iya ka antakul Allah bi ilmin. Jangan sampai kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Subhanallah nasihat yang sangat berharga buat kita dari Syekh Abdul Aziz bin Baz ya akhal Islam. Makanya ya akhal ya akhal Islam. Kita adalah menuntut ilmu jangan merasa cukup. Terus dan terus dan terus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Imam Ahmad bin Hambal ketika beliau sedang memegang mahbarah ditanya oleh muridnya, "Ila mata tumsikul mahbarah?" Qala ilal makbarah. Sampai kapan hai Aba Abdullah kamu terus memegang pena itu? Mahbarah. Kata Imam Ahmad sampai kuburan. Sampai mati kita menuntut il ilmu ya akhul Islam azan ya Allah wa ayakum. Kemudian perkara yang ketiga kata beliau yaitu senantiasa memandang perkara-perkara ataupun perbuatan ataupun hal-hal yang sifatnya positif dan jangan selalu memandang sesuatu yang sifatnya negatif. Beliau berkata, "Ya harisu katsirun min ahli khair ala ru'yatin nataij nataij al-ijabiyah wa yahtamuna bidzalika katsiran ويعلقون على ذلك الآمال الطويلة، فإذا ما طال بهم الأمد ولم تتضح رؤية النتائج، دب إلى نفوسهم شيء من الضعف. banyak sekali orang-orang yang semangat dalam kebaikan selalu ingin melihat hasil yang sifatnya positif hasil daripada dakwahnya dan mereka sangat memperhatikan masalah itu lalu kemudian membuat sebuah rencana-rencana dan angan-angan yang sangat panjang sekali. Tapi ternyata apa yang terjadi setelah dia lama berjuang hasil yang diinginkan tak kunjung terlihat. Akhirnya apa yang terjadi dia pun mulai melemah di dalam berdakwah. Ini sebuah kesalahan yang besar. Akhal Islam azani Allah wa iyakum. Seorang ya, siapapun kita. Jangan merasa sedih ketika yang menjadi pengikut kita sedikit. Dan jangan merasa ujub dan bangga ketika yang hadir di majelis kita itu banyak. Hati-hati ya akhal Islam azani Allah wa iyakum. Karena kita di dalam berdakwah tujuan kita adalah menyampaikan ilmu. Kalau ternyata alhamdulillah ya, manusia menerima dakwah kita, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, banyaknya orang yang ikut dakwah jangan sampai membuat kita tertipu oleh banyaknya jum jumlah. Masih ingat tidak kisah yang terjadi di perang Hunain? Kenapa kaum muslimin di perang Hunain kalah? Di putaran yang pertama. Jawabnya satu, karena bangga dengan jumlah yang banyak. Allah berfirman, "Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain." إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين Sungguh Allah telah menolong kalian di tempat yang banyak dan di perang Hunain. Ingatlah ketika kalian merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Dan jumlah yang banyak itu tidak bermanfaat buat kalian sedikit pun juga kata Allah. Lalu bumi yang luas itu menjadi sempit untuk kalian. Lalu kalian pun lari tunggang panggang ke belakang. Sebuah pelajaran yang agung. Yang Allah abadikan dalam Al-Quran akan kekalahan di perang Hunain di putaran pertama. Rupanya karena merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Subhanallah ikhwatul Islam azan ya Allah wa Dahulu Abdurrahman bin Mahdi sebagian disebutkan Imam Ad-Dahabi berkata, "Kuntu ajlis yaumal jumu'ah fa idza kathuran nas farihtu wa idza qallu hazintu." Fasa'altu Bishr ibn Mansur faqal hadza majlisu su'in fala ta'ud ilaih fama udtu ilaih. Abdurrahman bin Mahdi berkata, Aku biasa punya majelis ilmu di hari Jumat. Kalau yang hadir banyak, aku gembira. Kalau yang hadir sedikit, aku jadi sedih. Lalu aku bertanya kepada Bishr bin Mansur, kok bisa begitu? Maka Bishop bin Mansur berkata, itu majlis yang buruk, tinggalkan saja. Maka aku pun tidak lagi kembali kepada majlis tersebut. Iya, Kata Syekh Abdul Aziz menjelaskan, kana al كَانَ wa yusibuka ma yusibuka milal مِنَ الْغِبْطَةِ إِذَا al jam'a, Apabila rasa ujub itu menimpa diri kamu ketika kamu melihat banyaknya jumlah orang yang datang. Ya, ثم idza dhahaba al-jam'u wa tafarraqu wa lam yabqa illa al-qalil. Lam tukhlis fi amalika wa fi ada'i ma indaka. Tapi ternyata ketika yang datang itu sedikit, keikhlasan kita pun menjadi berubah. Maka pada waktu itu itu adalah merupakan majlis yang buruk buat diri kita. Maka dari itu ya akhi, kita jangan tertipu dengan jumlah yang banyak. Jangan pula bersedih dengan jumlah yang sedikit. Antum tahu gurunya Imam Malik yang bernama Nafi Maula Ibnu Umar? Imam Nafi berkata, eh, Imam Malik berkata, "Kuntu ati nafi'an wa ana gulamun hadithus sin ma gulamin li." Aku selalu menghadiri majelisnya Nafi. Sementara aku masih muda, waktu itu bersama temanku yang masih muda juga. Fayanzil jar darojatan fayakif ma'i wa yuhaddithuni. Lalu ia pun turun ke tangga, lalu ia pun ia berhenti dan menyampaikan hadis kepadaku. Wa kana yajlis ba'da subhi fil masjid. Dan adalah Imam Nafi mempunyai majlis setelah subuh di masjid. Fala yakadu ya'tihi ahad. Tapi tidak ada satupun orang yang datang kecuali Imam Malik. Yang datang cuma Imam Malik. Tapi Imam Nafi tetap menyampaikan hadis-hadis karena keikhlasannya. Makanya sanad Malik dari Nafi dari Ibnu Umar kata Imam Ad-Dhahabi apa? hadis silsilatul dhahab. Ini adalah rantai emas. Karena apa? Keikhlasan. Antum tahu apa bin Abi Rabah? Seorang ulama tabi'in yang sangat luas, luar biasa keilmuannya dan manusia di zaman itu ridho terhadap beliau akan keilmuannya, akhlaknya, ibadahnya. Ternyata majlis taklimnya setiap harinya hanya dihadiri delapan orang. Setiap harinya delapan orang, tapi delapan-delapannya jadi ulama. Kita terkadang dihadiri ratusan orang tapi nggak ada yang jadi, susah juga. Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Maka dari itu ya akhi azani Allah wa iyakum kata beliau, fal ibratu laysat bil kathrah, innamal ibratu bil ikhlas wa bin naf'il muqaddam li hadzal jama'. Yang dianggap itu bukan masalah banyaknya, akan tetapi yang dianggap itu keikhlasan dan manfaat yang bisa dirasakan oleh manusia. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Nah ini akal Islam. Maka dari itu seorang dai Ketika ia kurang berhasil dalam dakwahnya, jangan bersedih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja dikatakan oleh Allah apa? فَإِمَّا imma nuriyannaka ba'dalladhi na'iduhum أَوْ natawaffayannaka. Bisa jadi kami akan perlihatkan kepada engkau, wahai Muhammad, sebagian janji kami ketika engkau hidup. Atau kami wafatkan dulu engkau. Baru janji Allah pun realisasi. Yang penting, Pak, kita dakwah sesuai dengan manhaj para nabi. Bukan yang kita pikirkan adalah hasil, bukan. Makanya antum lihat sekitar empat bulan yang lalu saya ke Bima, ya. Saya dialog dengan salah seorang pentolan MMI di sana. Kemudian dia bilang, apa salah kalau kami ingin memperjuangkan syariat Islam di negara Indonesia. Dia berkata begitu kepada saya. Saya bilang, saya tidak bisa mengatakan salah atau tidak. Tapi kesalahan Anda adalah Anda menjadikan menegakkan daulah Islam itu bagaikan sebuah tujuan utama. Padahal menegakkan daulah Islam bukan tujuan tapi sebatas wasi, wasilah ya. Dan Anda selalu ingin berusaha untuk mencari dan mencapai keinginan Anda dan melihat hasilnya. Sehingga apabila kalian melihat bahwa perjuangan kalian tidak terlihat hasilnya, kalian pun kemudian tergesa-gesa akhirnya bersifat arogan terhadap manusia. Dan itu pasti terjadi. Makanya ya akan Islam azan ya Allah, ya. Lihat para nabi, lihat para rasul, mereka berdakwah untuk menegakkan daulah Islam atau untuk menegakkan tauhid? Tauhid, tauhid. Tidak semua para nabi diberikan oleh Allah daulah. Dan bukan tujuan para nabi untuk menggulingkan pemerintah ataupun menegakkan daulah Islamiyah. Itu bukan tujuan, itu wasilah ya akhul Islam azani Allah wa yakum. Janji dari Allah. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala bagi suatu kaum yang menegakkan ya agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat kata beliau, mimma yukhadhu ala ba'dhi man yuridul islah al-iktsar min dzikril masalif fi mujtama'ihi. Di antara yang perlu dikritik kepada orang yang ingin mengadakan islah itu sering kali menyebutkan keburukan masyarakatnya. Wadandana haula tilkal umur fi ghalibi ahadithihi dan sering kali membicarakan tentang masalah itu pada ya majelis-majelisnya. Hanya sebatas memberikan kepada kita akhirnya kelemahan untuk selalu untuk senantiasa berdakwah. Maksudnya begini, Pak. Terkadang, Pak, seseorang ketika melihat masyarakat ini kok susah banget tidak wahi. Masyarakat ini kok ya Allah ya fanatiknya luar biasa. Makanya setiap di majlis kita sampaikan bahwa masyarakat kita ini berat, bahwa fitnah bahsyat dan yang lainnya. Akhirnya ta menjadikan kita-kita ini menjadi malas untuk berdakwah. Ini tidak baik kata beliau. Justru seharusnya seorang apa namanya, seorang dai, setiap kita harus punya jiwa besar. Naam, orang tuanya belum berhasil, mudah-mudahan anaknya nanti. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW ketika berdakwah di Taif dan ternyata kemudian ditolak oleh penduduk Taif bahkan dilempari sampai kaki ke Rasulullah ya pecah-pecah berdarah lalu didatangi oleh malaikat gunung kemudian malaikat gunung menawarkan in syi'ta atbaqtu alaihim akhsyabain wahai Muhammad kalau kamu mau saya akan angkat dua gunung akhsyab aku akan timpakan kepada penduduk Taif apa kata Rasulullah? Jangan. Saya berharap agar keluar dari punggung mereka keturunan yang beribadah kepada Allah saja. Inilah subhanallah kepribadian yang harus dimiliki oleh kita semua. Ketika kita berdakwah, ternyata orang tuanya menolak, insya Allah anaknya belum. Anaknya yang akan menerima dakwah kita insya Allah. Demikian seharusnya kita dalam berdakwah. Subhanallah ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Dan tentunya kita pun tidak mencukupkan dengan yang ada. Alhamdulillah, dakwah saya sudah banyak. Yang hadirin susu sudah banyak. Akhirnya kemudian kita cukupkan. Tidak. Kita terus dan terus dan terus setiap kita, setiap antum semua dai untuk mengajak kepada kebaikan. Mengajak tetangga antum, mengajak keluarga antum, mengajak ya karib kerabat antum. Jangan kita hanya karena sudah mendapatkan hidayah Akhirnya kita berpangku tangan, tidak mau lagi untuk mendakwahi yang lainnya. Jangan ya, akhi. Seharusnya kita sebagai seorang mukmin itu menjadi apa? Ya. Motor di dalam ya masyarakat kita. Pewarna di dalam masyarakat kita. Kita berusaha ya akal Islam azan ya Allah wa iyakum. Kemudian beliau menyebutkan lagi yang ke yang selanjutnya. Beliau berkata, "Waja'alani mubarakan." Allah Subhanahu wa taala ya beliau membawakan firman Allah waja'alani mubarakan aina kuntu dan Allah menjadikan aku diberkahi di mana saja aku berada. Ala islah an yastash'ira annahu ala thughrin aynama kana wa alaihi an yahmila hammal islah fi kulli Setiap orang yang mengadakan islah, hendaklah ia merasa bahwa ia berada di tapal batas. Hendaklah ia menganggap bahwa ia sebagai ujung tombak. Ya. Maka dari itulah seorang mukmin hendaklah dia mengamalkan ayat ini. Waja'alani mubarakan aina kuntu. Artinya kata beliau, kita berusaha agar diri kita berkah di masyarakat kita. Ai mubarakan fi ayyi makanin nazala fi, artinya diberkahi di mana saja dia berada, di mana saja dia tinggal, dia berusaha untuk memberikan keberkahan sehingga pada amalan-amalannya dia berusaha terus bagaimana memberikan manfaat kepada masyarakat ini. Seorang ustadz dengan ilmunya, seorang pengusaha dengan hartanya, dan antum semua untuk mengajak karib kerabatnya. Untuk apa? Untuk beramai-ramai menghadiri majelis majelis ilmu, mengajak kepada kebaikan. Maka di mana saja kita berada, Pak, jadilah kita orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Iya, di mana saja kita berada. Ikhwatul Islam azan Ya Allah wa iyakum. Kemudian yang keenam kata beliau, at-taraju anil khata. Wa adamul timasil a'dar. Kalau ternyata kita salah dan jatuh pada kesalahan, hendaklah segera rujuk kepada kebenaran. Jangan mencari-cari alasan untuk membenarkan. Ini terkadang ya merupakan talbis iblis Dimana ketika seseorang sudah jelas kesalahannya pada suatu permasalahan, sudah jelas kepadanya kebenaran, tapi apa yang terjadi untuk kembali kepada kebenaran malu. Akhirnya apa? Mencari-cari apa? Alasan untuk membenarkan perbuatan yang salah tersebut. Dan ini yang berbahaya, Pak. Kenapa sih terjadi perpecahan terjadinya perpecahan biasanya karena ada orang-orang yang ngeyel di atas kesalahan. Karena ada orang-orang yang ketika diberikan nasihat tidak mau menerima nasihat. Karena ada orang-orang yang begitu berat hatinya untuk kembali kepada keba kebenaran. Kalau ada orang seperti itu saya yakin Pak, perpecahan pasti akan terjadi. Makanya agar tidak terjadi perpecahan pada diri kita, semua diri kita, semua kita harus mau tunduk kepada apa? Kebenaran. Iya. Semua kita harus tunduk kepada kebenaran. Tapi ketika setiap kita lebih mempertahankan egonya, lebih mempertahankan pendapatnya dan tidak mau duduk apa tunduk kepada apa? kebenaran saya yakin. Saya yakin yakinnya pasti yang terjadi adalah perpecahan demi perpecahan. Ya. Ikhwatul Islam Allah wa iyakum. Lihat salaf dahulu, Pak. Betapa mudahnya mereka kembali kepada kebenaran. Bagi mereka untuk untuk kembali kepada kebenaran mudah sekali. Ya. Ini dia Abu Hurairah. Pernah beliau dimintai fatwa, lalu beliau memberikan fatwa. Ternyata salah. Lalu dicarinya orang tersebut, mana orang itu nggak ketemu. Rupanya ia langsung pergi ke pasar lalu mengumumkan, "Tadi saya ditanya si fulan dan saya memberikan fatwa ini ternyata saya salah." Iya. Tak malu untuk membenarkan kesalahannya. Lihat para ulama terdahulu ini dia Zaid bin Thabit ketika berdebat dengan Ibnu Abbas tentang masalah wanita yang haid. Apakah dia menunggu selesai haid atau hendaknya pulang dulu ya tanpa tawaf e, wada kata Zaid bin Sabit dia harus menunggu dulu selesai kemudian tawaf wada baru pulang kata Ibnu Abbas tidak perlu akhirnya Ibnu Abbas berkata silahkan tanya istri-istri Nabi SAW lalu Zaid bin Sabit pergilah kepada istri Nabi dan bertanya kemudian datang kepada Ibnu Abbas sambil tersenyum kamu benar pada Zaid bin Sabit lebih tua dari Ibnu Abbas. Ternyata ketuaan dan seniornya beliau tidak menjadikan malu untuk rujuk kepada kebenaran. Makanya ya akhi, kaidah mengatakan at-tamadi 'alal haq eh, ar-ruju' ilal haqqi khairum minat tamadi 'alal batil. Kembali kepada kebenaran lebih baik daripada ngeyel di atas apa? kesalahan. Ya, siapa sih di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Sehebat-hebatnya ulama pasti pernah jatuh kepada apa? Kesalahan. Maka ketika kita diingatkan akan kesalahan kita, walaupun yang mengingatkan itu orang yang lebih rendah keilmuannya dari kita, setiap kita berusaha untuk taslim kepada kebenaran itu. Ini beliau ingatkan Bapak sekalian karena memang ya secara kenyataan di, di medan dakwah kita dapatkan terkadang orang-orang yang tidak mau rujuk kepada kebenaran itu sulit sekali. Justru mereka lah yang menjadi pemicu untuk apa? Ya terjadinya perpecahan demi perpecahan. Bahkan ternyata nasihat itu dianggap sebagai apa? Permusuhan. Coba kita lihat ya, ketika misalnya kita mengkritik suatu jamaah. Ketika kita mengkritik suatu pendapat. Rupanya yang dikritik marah. Dia, dia, dia, tit tit tit apa, tidak menerima, dia anggapnya yang mengkritik itu nyari-nyari permusuhan. Subhanallah, memang demikianlah masyarakat di Indonesia seperti itu keadaannya. Mereka tidak menganggap bahwa kritikan itu seharusnya kan dipikirkan, ini kritikan benar apa enggak. Kalau memang itu kritikan benar, kita yang salah, kenapa harus marah? Kalau ternyata kritikan itu salah, cukup bantah secara ilmiah, selesai. Tapi kenyataannya tidak Bapak sekalian. Ya, ketika kita mengkritik jamaah fulani, ketika kita menyebutkan tentang kesalahan si fulan dan yang lainnya, tujuannya tiada lain adalah untuk islah, memperbaiki, meluruskan. Tapi ternyata yang ada adalah disikapi dengan sebaliknya. Dianggap itu sebagai sebuah permusuhan ataupun yang lainnya. Walaupun tentunya dalam tata cara menasihati pun di sana ada etika-etika yang harus ya diperhatikan tentunya ya akhul Islam azan ya Allah wa Kemudian yang ketujuh kata beliau, Al-ifrat fil hubbi wal bughd. Berlebihan dalam cinta dan benci. Antum cinta ustaz antum enggak? Cinta harus, Pak. Karena mencintai ya seorang alim itu adalah agama yang harus dipeluk. Kata Ali bin Abi Talib, "Mahabbatul alim dinun yudanu bihi." mencintai ulama atau orang alim itu adalah agama yang harus kita yakini. Tapi ingat Pak, mencintai ustadz kita yang kita cintai pun tidak boleh berlebihan Pak. Iya. Maka di sini beliau mengingatkan. Al-ifrat fi hubbi ba'dil ashkhas wa qabuli kalamin taslimil mutlaq illa ma nadar wal timasil tabriri litabriri tabriri akhta'ihim mahma balagat bal wa an sayyi'atihim wa ja'ala mahabbata hadha syakhsi hiyal haq Kata beliau, berlebihan dalam mencintai orang. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ia menerima semua perkataannya secara mutlak. Di masyarakat kita begitu nggak Pak? Apalagi saya dengar di rombok ini tuan guru itu sebagai sebuah sosok yang sangat apa? dipegang. Apa yang dikatakan kata tuan gurunya itu yang harus di, dijalankan tanpa melihat salah atau benar. Dan memang di Indonesia pun memang begitu. Di Jawa, kalau Jawa mungkin dikenal dengan kiai, kalau di sini apa? Tuan guru. Kiai yang dianggap sebagai ulama bahkan wali. Mereka menganggap katanya wali kiai itu nggak mungkin salah. Iya. Karena memang keyakinan masyarakat yang berbau tasawuf seperti itu, Pak. Katanya wali itu nggak mungkin salah. Kenapa? Karena mereka mereka memandang dengan cahaya Allah, mendengar dengan cahaya Allah, berkata dengan cahaya Allah, nggak mungkin salah. Sehingga akhirnya apa yang dikatakan kiai harus diikuti tanpa melihat apakah benar atau salah. Inilah Pak cinta yang berlebihan. Sehingga akhirnya malah membentuk hizbiyah. Maka kita yang sudah ngaji salaf jangan seperti itu. Naam kita cinta ustadz kita, tapi ketika kita melihat ada pendapat ustadz lain atau ulama lain yang bertabrakan dengan ustadz kita, ternyata dalilnya lebih kuat. Apa salahnya kita selisih ustadz kita? Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada ustadz kita tersebut. Kita berusaha untuk membiasakan seperti itu. Kita bukan tasawuf yang mengatakan bahwasanya kiai itu pasti benar, ya, guru itu pasti benar. Lah. Ikhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Kata beliau, wahadal wala wal bara aqimun wa mutahawir. Id inna mizanahu al-hawa lal haq. Ya. Wala dan barok seperti ini berpenyakit dan ngaco. Kenapa? Karena parameternya adalah hawa nafsu, bukan kebenaran. Wa kana hadza sya'nu falan yara taufiqan wala sadadan. Orang yang seperti ini ya, cara mencintai seseorang, dia tidak akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu adalah naz'ah syaitaniyah, ya dari godaan-godaan setan kepada seorang hamba. Ikhwata Islam, dengarkan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam permasalahan ini beliau berkata, Wa minan nas man idza ahabba syakhsan taghadha an jami'i sayyi'atihi. Di antara manusia ada orang yang apabila cinta sama orang sudah dia tidak melihat lagi kesalahan-kesalahannya. Wa minhum man idza abghadha syakhsan taghadha an jami'i hasanati Dan di antara mereka apabila benci kepada seseorang dilupakan semua kebaikan-kebaikannya. Wahada min a'malil bid'ah dan ini termasuk bid'ah al khawarij wal jahmiyah termasuk perbuatan kaum khawarij dan jahmiyah. Maksudnya beliau, kalau kita cinta kepada seseorang, jangan semua perkataannya ditelan mentah-mentah tanpa kita berikan parameter yang jelas Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Wa qala rahimahullah beliau juga berkata, فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة كما يوجد في ذلك في الطوائف من أتباع أئمة في, في الكلام في الدين وغير ذلك كان من أهل البدع والضلال والتفرق kata beliau siapa yang menjadikan seseorang selain Rasulullah SAW sebagai parameter. Siapa yang mencintai guru saya, berarti dia ahlu sunnah. Siapa yang membenci guru saya, berarti dia ahli bid'ah. Maka ini perbuatan ahli bid'ah, kata beliau. Makanya kita menganggap wala barok kita kepada siapa? Orang yang kita cintai. Pokoknya siapa yang ngaji sama guru saya itu alusuna. Siapa yang nggak ngaji sama guru saya itu diragukan alusunahnya. Kan lucu, Pak. Iya. Kata beliau ini justru pemikiran ahli bid ahli bid'ah tidak boleh seperti itu ya akhul Islam azani Allah ya. Iya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga berkata, ahadin minhum an ala ahadin ahdan fi kulli wa man wa muadati man yuadih min Tidak boleh seorang pun untuk mengambil perjanjian dari seseorang untuk senantiasa sesuai dengan apa yang dia inginkan dan memberikan loyalitas kepada orang yang memberikan loyalitas kepadanya dan memberikan permusuhan kepada orang yang memusuhinya karena ini jenis perbuatan jenis Khan. Tahu jenis Khan? Itu Pak, yang ten, yang rajanya Mongolia itu Pak. Pokoknya siapa yang memberikan loyalitas kepada dia, diberikan loyalitas. Siapa yang musuhi dianggap musuh. Nah, kalau seperti itu kita loyalitas kita kepada seseorang tanpa melihat hak dan batil. Apa bedanya kalau begitu dengan jenis Khan? Tidak boleh seperti itu ya akhul Islam. Ya, fanatik yang buta bukan dari Islam. Fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ingat, ya. Makanya kalau ternyata Ustadz Antum misalnya berbeda pendapat istihadnya dengan Ustadz yang lainnya itu lumrah. Ya, Jangan kemudian gara-gara satu perbedaan ijtihad kemudian kita akhirnya menganggap remeh ustadz yang ustadz yang lainnya. Ini yang kita lihat Pak di medan dakwah terkadang begitu. Ada orang yang saking berlebihannya senang sama ustadz ini. Pokoknya semua pendapat ustadz itu dianggap sebagai sebuah parameter kebe kebenaran. Ini sebuah perkataan yang salah, sikap yang salah. Yang kedelapan kata beliau, Rabtul awatif bidhafit bidhafitil ilmi syar'i. Hendaklah semangat itu diikat dengan ikatan ilmu syariat. Ingat Pak, semangat saja tidak cukup ya. Kata Syekh, Syekh Muhammad bin Salih Uthaymin apa? Al-awatif hiyal awasif. Semangat saja itu sama dengan angin ribut. Ya. Maka hati-hati kata beliau bahwa kita di dalam memperjuangkan Islam, memperjuangkan dalam berdakwah pun juga ya akhi, jangan sebatas semangat dan semangat tanpa ada apa? ilmu. Ingat sekali lagi ya pada pembahasan yang pertama sudah kita sebutkan bahwasanya kita harus membatasi diri kita dengan ilmu dan ilmu. Ya, jangan dengan perasaan. Dan kalaupun misalnya kita terbawa oleh perasaan, maka segera kita rujuk kepada kebenaran ketika kita dalam kesalahan. Sudah masuk adzan, Pak. Akhal Islam ya Allah wa iyakum. Terkadang, Pak, pemuda yang namanya pemuda itu kan temannya semangatnya, Pak. Seringkali terbawa apa? Perasaan dan emosi. Jangankan kita, para sahabat saja terkadang terbawa oleh emosi, Pak. Ini dia ketika Rasulullah meninggal dunia. Manusia berkabung. Ya. Betul-betul kaum muslimin sedih sekali. Sampai-sampai Umar saja tak sadar diri. Sampai-sampai dia mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal dunia? Saya akan penggal lehernya. Ya, beliau hanya pergi sesaat dan akan kembali lagi. Kenapa? Karena terbawa oleh perasaan. Dan itu pasti terjadi ya ketika perasaan itu lebih dominan daripada ilmu. Tapi lihat ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu pun datang. Abu Bakar menyuruh Umar diam, diam hai Umar, tapi Umar tidak mau diam. Kemudian Abu Bakar pun berkhutbah memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Bakar berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." "Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia.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 Itu bisa terjadi ketika seseorang terbawa oleh apa? Perasaan dan emosi. Nah sekarang ini ya akal Islam, kita dalam berdakwah hati-hati jangan sampai terbawa oleh perasaan dan emosi, akibatnya rugi buat dakwah kita. Antum tahu nggak Pak? Terkadang orang-orang firqah sesat itu sengaja loh memanas-manasi kita Pak. Tujuannya apa? Supaya kita yang memulai untuk bikin keonaran. Kalau kita yang mulai, sudah mereka punya alasan untuk menghabisi kita. Dan itu yang mereka lakukan. Iya. Terkadang kita terbawa oleh emosi, kita mudah cepat marah, kemudian akhirnya kita pun melakukan perbuatan-perbuatan arogan, akhirnya jadi kesempatan untuk memojokkan dakwah kita. Dan ternyata itu sering kali ya dilakukan oleh orang-orang firqo-firqo sesat itu. Apalagi Syiah di zaman sekarang ini, Pak. Orang-orang Syiah terkadang sengaja, apa, membuat gebrakan-gebrakan bikin panas kita. Tujuannya apa? Supaya kita yang mulai. Kalau kita yang mulai, mereka punya kesempatan. Disinilah kita harus hati-hati, jangan sampai perasaan didahulukan. Segera kita minta fatwa kepada para siapa? Para ulama. Segera kita bermusyawarah dengan para ahlu ra'i, para ulama. Ya mereka yang diberikan oleh Allah keilmuan. Jangan kemudian gegabah kita mengambil sikap akhirnya malah merugikan. Ya. Terkadang Bapak sekalian, orang-orang Nasrani pun demikian, Pak. Mereka untuk mengambil simpatik dunia barat, mereka berani pasang badan loh. Seperti terjadi di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Ketika mereka membangun gereja, akhirnya kemudian kaum muslimin di situ marah. Sengaja mereka pasang badan. Iya. Akhirnya kemudian gereja itu dihancurkan, salah seorang orang Nasrani itu ditusuk. Mereka bawa wartawan, ya, hasilnya dikirim ke barat. Tuh lihat, kami di sini ditindas. Keesokan harinya dana mengucur begitu besarnya kepada mereka. Akhirnya yang kembali kaum muslimin kalah, salah langkah lagi, salah langkah lagi. Kenapa? Karena semuanya berdasarkan emo, emosi. Maka dari itu ya akhi azanillahu yakum sekali lagi ya, jangan emosi, jangan emosi dulu. Kita pikirkan segala sesuatu dengan langkah yang tepat. Musyawarah dengan para ahli ilmu dalam berbagai macam cara dan ya dalam dalam berbagai macam kejadian demi kejadian. Di Lombok, anda lihat, masya Allah, dakwah salaf luar biasa. Tapi antum pun harus waspada. Bisa saja orang-orang yang tidak suka kepada dakwah ini bikin keonoran. Bisa saja mereka membuat makar dan tipu daya. Hati-hati, jangan sampai antum kemudian terbawa oleh emosi, terpancing emosi akhirnya menjadi kesempatan mereka untuk menghabisi kita. Disitulah antum ya harus selalu dibimbing oleh para asatidah dalam setiap langkah-langkah antum supaya apa? Tepat Supaya kita jangan salah langkah. Selalu diadakan ya musyawarah demi musyawarah. Bagaimana terus ya mendakwakan dakwah sunnah ini kepada masyarakat. Dengan se apa? Sebaik-baiknya. Naam Allah ya akhir Islam azan ya Allah ya Sudah masuk Isya belum? Mau azan dulu? Hah? Sampai jam berapa? sampai jam 8. Setelah 8 selesai. Oh, setelah Baik. Yang kesembilan kata beliau, ibrazu manzilatil ulama wa rabtin nas bifatawahum. Kita berusaha ya akhi untuk mengenal para ulama dan mengikat manusia dengan fatwa para ulama. Kenalilah oleh antum siapa ulama. Siapa yang ulama sebenar-benarnya ulama? Iya. Terkadang Pak, orang itu mengulamakan sesuai dengan hawa nafsu yang susah Pak. Saya sekitar tiga tahun yang dua tahun yang lalu pernah ceram tablik akbar di Masjid Al Azhar Pondokopi Jakarta tentang terorisme. Setelah selesai kajian ada pemuda tinggi besar datang dan berkata saya mau dialog sama Ustaz. Waduh, ngelihat badannya gede bener saya. Anak kecil begini kurus, masya Allah. Ya silahkan kita dialog di belakang. Dia berkata, Anda mengatakan membunuh diri itu bukan jihad. Saya tidak setuju dengan patuh Anda. Saya mengatakan bom bunuh diri itu jihad kata dia. Kata saya, maaf mas. Siapa ulama yang menjadi pegangan anda? Saya punya ulama. Siapa? Usama bin Laden. Masya Allah. Rupanya ulamanya Usama bin Laden, Mbak. Masya Allah. Kita bawakan fatwa Syekh bin Bas apa katanya? Apa itu ulama ya fasik, penjilat. Kita bawakan fatwa Syekh Utsaimin, dia lecehkan. Kalau ulama yang sebenar-benarnya ulama dilecehkan, yang diangkat ulama siapa? Yang bukan ulama. Yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Masya Allah, subhanallah. Kalau Usama bin Laden jadiin ulama, susah Pak. Akhirnya Syekh bin Bas dianggap bukan ulama, padahal Masya Allah Syekh bin Ladin berapa hafalan hadisnya. Kalau Syekh bin Bas kutubus sita beliau kuasai. Banyak kutu, seluruh hampir seluruh ilmu-ilmu agama beliau kuasai. Bahkan sebagian masyaikh yang menjuluki beliau sebagai Syekhul Islam saking luasnya keilmuan beliau. Ini musibah Pak, karena akibat kita tidak mengenal siapa ulama sebenarnya. Akhirnya kita mengulamakan orang yang bukan ulama. Kalau yang diulamakan orang yang bukan ulama, sudah ya kehancuran itu. Sebab akhirnya dia akan berfatwa dengan tanpa ilmu tapi hanya sebatas dengan pra, perasaan. Makanya kata beliau, mima yulahid ala kathir minad da'awatil islahiyah, iftiqaruha min ahlil ilmi rasikhin. Sayang sekali kata beliau, banyak orang-orang yang semangat dalam berdakwah, ternyata miskin dari para ulama. Miskin daripada apa? Ya bersandar kepada para ulama. Wahuna takunul musibah, sehingga musibah ini akan terjadi apabila keadaannya seperti itu. Iz inna tahkim al-istihsan wal-awatif al-mujarrada min al-ilmi syar'i ta'udu ala muslihina bi khasah Karena kata beliau hanya sebatas rokyu dan semangat-semangat saja tanpa diikat oleh ilmu syariat itu akan menyebabkan berbagai macam malapetaka. Iya. Yeah. فكم ذاقت بعض المجتمعات الإسلامية من نكبات وويلات بسبب تصرف مجرد عن دلالة النص الشرعي Berapa banyak masyarakat Islam yang ditimpa berbagai macam musibah demi musibah akibat daripada apa? Ya jauh dari para ula, ulama. Ya. Iya, Pak, jauh dari para ulama. Lihat para pemuda-pemuda yang menjadi pengantin-pengantin bom bunuh diri itu. Akibat daripada termakan oleh apa? Pemikiran yang menyesatkan dan jauh daripada bimbingan para ulama. Makanya kasihan, Pak. Kalau pemuda itu sudah ya menjadi apa namanya? mangsa-mangsa empuk, orang-orang yang pemikirannya menyimpang, kasihan tuh pemuda-pemuda itu. Makanya antum bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada antum nikmat diberikan ustadz yang membimbing antum kepada sun sunnah. Wallahi nikmat yang besar, Ya. Kalau bukan karena Allah yang memberikan nikmat kepada antum, mungkin antum akan ikut ya yang namanya pem, apa namanya orang-orang yang suka mengkafir-kafirkan itu yang begitu semangat ya kerjaannya mengkafir-kafirkan semua kafir. Termasuk mertuanya sendiri. Dikafirkan gara-gara mertuanya polisi. Iya Pak, betul di Jakarta begitu, ya. Sampai mertuanya dikafirkan. Ya. La ilaha illallah ikhwatul Islam azan azan ya Allah wa iyyakum. Nah ini yang kata beliau. <clears throat> Waliza fa'ala man arada al-islah an takuna da'watuhum ala manhajin ilmiyin salim. Maka siapa yang ingin berbuat islah dan kebaikan dalam dakwah, hendaklah berada di atas manhaj ilmu yang benar. Wadhalika birruju'i ila fatawal ulama ar-rasikhin. Yang demikian itu dengan cara rujuk kepada fatwa-fatwa para ulama yang telah kokoh keilmuan mereka. al mashhud lahum bisihatil mu'taqab wa mu'taqadi wa salamatil manhaj. Yang telah disaksikan akan keselamatan akidah dan manhajnya. Ingat, yang sudah jelas-jelas akidah dan manhajnya. Ya. Hada ma yata'alak bidawatil muslihin. Ini yang berhubungan dengan orang-orang yang melakukan islah. Amma amatun nas, adapun kebanyakan atau ya manusia-manusia yang secara umum. Fa'alal muslihin am yu'an yubrizu linnasi daural ulama. Hendaklah para ustadz memberikan bimbingan kepada murid-muridnya untuk mencintai ulama janganlah seorang ustadz itu Pak selalu yang mengedepankan dia kedepankan pendapat saya, pendapat saya. Supaya apa? Orang-orang itu menganggap dirinya seakan-akan sejajar dengan ulama. Jangan. Tapi selalu dahulukan perkataan ulama. Qala ulama fulan, wa qala ulama fulan, wa qala ulama fulan. Apa tujuannya? Tujuannya mendidik supaya mereka mencintai ulama. Mendidik supaya mereka tahu siapa yang sebenarnya ulama. Kalaupun kita mau membawakan dari pendapat kita karena adanya ikhtilaf para ulama, tetap kita bawakan pendapat ulama tersebut, kemudian kita rojihkan mana yang menurut kita apa? Pandang yang rojih. Tapi tetap tidak kosong dari pendapat ulama. Kenapa? Karena penting sekali kaum muslimin diikat dengan para ulama. Iya. Yang kita khawatirkan kalau ternyata ustadznya merasa dirinya sejajar dengan ulama. Akhirnya apa? Pendapat-pendapat ulama kibar dikritiknya. Seakan-akan mereka dia itu sudah sejajar dengan ulama kibar. Ini hati-hati Bapak sekalian. Ya, bukan berarti ulama kibar itu nabi yang tak boleh dikritik, bukan bukan itu maksudnya. Akan tetapi hendaknya seorang ustadz sekali lagi dan antum semuanya mengenal siapa hakikat ya Pak? ulama. Sehingga kita selalu terikat dengan para ulama. Terikat dengan apa? Para ulama. Sehingga perjuangan kita insya Allah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Ya. Dan masih banyak sebetulnya yang disampaikan oleh beliau di buku ini. Dan kita menuju tanya jawab. 6. Bagaimana cara kita menyikapi buruknya lingkungan kita dan suka mengolok-olok agama? Akhi, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, beliau diutus di tengah-tengah masyarakat yang lebih buruk daripada masyarakat kita. Di tengah suatu kaum yang menyembah berhala. Di tengah suatu kaum yang terbiasa dengan berzina. Di suatu kaum yang berterbiasa dengan judi, saling menumpahkan darah dan ketika Rasulullah menyeruakan dakwah di tengah-tengah mereka pertentangan luar biasa. Jadikan Rasulullah sebagai uswah kita. Ya, kita berada di masyarakat yang kita lihat subhanallah antum bilang buruk lingkungannya. Taib apa dong yang harus kita persembahkan buat mereka? Kalau memang kita tak mampu, tidak punya kemampuan untuk memberikan perubahan kepada mereka, setidaknya pelihara diri kita dan keluarga kita. Allah berfirman, "Ku anfusakum wa alikum nar." Setidaknya kita dulu selamatkan diri kita. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum." Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian memelihara diri kalian. Tidak akan membahayakan kalian orang yang sesat itu kalau jika kalian sudah mendapatkan hidayah. Ya. Ayat ini kata para ulama berlaku ketika amar ma'ruf nahi mungkar sudah tidak ada manfaatnya lagi. Ketika kita berada di suatu masyarakat yang sudah hancur dan rusak dan kita tak mampu dan tidak punya kemampuan untuk mengadakan sebuah perubahan, maka di saat itu yang terpenting adalah selamatkan diri sendiri. Selamatkan keluarga. Iya. Yeah. Apa betul derajat para wali itu di alam barzakh lebih tinggi dari derajat Nabi dan Rasul? Ini batil seribu persen, Bahkan Ibnu ya Ibnu Hajar mengatakan orang yang mengatakan seperti ini zindik. Semua ulama Pak sepakat bahwa yang paling tinggi itu rasul, setelahnya nabi, kemudian Pak wali yang dikenal bahwa wali lebih tinggi dari nabi dan rasul hanya dalam dunia tasawuf. Mereka yang mengatakan maqamun nubuwati fil barzakhi katanya kedudukan nabi di alam barzakh itu fuwaikor rasul waduna wali. Di atas rasul di bawah wali. Jadi yang paling tanggi wali, di bawahnya nabi, di bawahnya rasul. Jadi rasul itu paling rendah. La ilaha illallah. Allah ini musibah. Iya. Dan sebetulnya ini talbis iblis untuk menghancurkan agama. Sebab kalau wali itu kan belum tidak ditutup, sedangkan nabi dan rasul sudah ditutup, wali belum ditutup. Sedangkan wali lebih tinggi daripada nabi dan rasul. Berarti wali punya hak untuk membuat syariat yang tidak dibawa nabi dan rasul. Ini sebetulnya tujuannya ingin menghancurkan agama. Ya. Bahkan orang tasawuf punya keyakinan, Pak, wali itu tahu yang gaib. Tahu yang gaib. Pernah Syekh Albani rahimahullah berdialog dengan orang yang mengaku dirinya wali dan katanya dia tahu yang gaib. Maka Syekh Albani berkata, saya mau berdialog dengan anda, tapi dengan satu syarat. Kata dia, apa syaratnya? Loh, katanya sampean wali. Katanya tahu yang gaib kok masih nanya. Baru baru mau mulai aja udah KO, Pak. <laughs> Mana yang lebih mulia dan utama, orang tua atau guru? Kedua-duanya mulia dan harus kita muliakan. Karena orang tua kita yang sudah capek mendidik kita. Sementara guru pun juga membimbing kita kepada jalan keselamatan. Walaupun memang Pak, guru itu ya kalau dilihat dari sisi bimbingan keilmuan lebih ya lebih dibandingkan dengan orang tua. Orang tua hanya sebatas lelah mendidik kita, memberikan makan kita, tapi guru memberikan manfaat dalam ya kehidupan kita berupa il, ilmu. Tapi tetap kedua-duanya kita muliakan, kedua-duanya kita doakan. Ini dia Imam Ahmad bin Hambal berkata, tu ad'u li Syafi'i mundu 30 sana." Semenjak 30 tahun yang lalu, aku tak pernah tinggal mendoakan Imam Syafi'i. Antum sudah selalu mendoakan ustadz antum enggak? Yang sudah membimbing antum, memahamkan kepada antum ilmu. Jangan lupa doakan mereka. Imam Ahmad saja mengatakan semenjak 30 tahun yang lalu saya tak pernah lepas dari mendoakan Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad sendiri. Tolong jelaskan bom bunuh itu diri itu bukan bom jihad. Jelaskan perkataan ini. Oh, ini pembahasannya cukup panjang, Pak. Yang jelas, Pak, bom bunuh diri dalam Islam itu tidak diperkenankan. Dan para ulama ketika membahas masalah bolehkah bom bunuh diri, mereka memberikan perincian kapan boleh, kapan tidak boleh. Nah sekarang saya mau tanya, di Indonesia setelah adanya bom bunuh diri itu, apakah banyak orang berbondong-bondong masuk Islam? Enggak. Apakah setelah bom bunuh diri yang ada di Bali, yang ada di Jakarta, orang berbondong-bondong cinta kepada sunnah, jenggot dan di atas mata kaki? Tidak. Bahkan orang berjenggot menjadi sasaran. Dicurigai, awas anak buahnya Imam Samudro. Iya. Iya betul Pak. Iya. Kita terkadang di Jakarta naik masuk ke mall bawa isi bercadar kita di atas mata kaki semua mata memandang as entah kenapa memandang mungkin hati-hati saja ini ada teroris masuk. Fa Allah musta'an. Itu hasilnya, Pak. Itu hasilnya. Sama sekali tidak menguntungkan Islam. Yang ada adalah merugikan Islam, merugikan sunnah. Akhirnya sunnah, sunnah Nabi menjadi sesuatu yang menakutkan di tengah-tengah masyarakat Islam. Subhanallah. Ya. Yeah. Apa ada dalil yang menunjukkan bahwa wali di Jawa itu ada sembilan? Dalil dari mana nih? Pak, ya tentang masalah kisah para wali sembilan itu Masalahnya pertama, para wali itu tidak menegak, meninggalkan buku tulisan ataupun apapun juga. Yang ada adalah apa? Cerita-cerita dari para orang tua. Iya. Kalau Imam Bukhari jelas ninggalin buku-buku Sahih Bukhari, ya. Kitab-kitab beliau banyak, ada adabul Mufrad. Imam Ahmad meninggalkan buku, Imam Syafi'i meninggalkan buku sehingga dengan mudah kita mengetahui bagaimana keilmuan mereka, bagaimana apa? Para ulama juga menyebutkan tentang biografi mereka. Tapi masalahnya imam yang sembilan kita nggak jelas. ya Tidak meninggalkan buku atau apa, Gak jelas bagaimana akidah mereka. Iya. Yang anehnya lagi Sunan Kalijogo yang semedi di pinggir sungai Kalijaga 40 tahun Gak sholat, gak zakat, gak puasa, nggak haji, tahu-tahu setelah itu langsung jadi apa? Wali. Kan aneh, Pak. Akal waras mana yang mengatakan kok bisa ya jadi wali sebatas dengan itu? Kalau wali setan mungkin. Bukankah wali Allah itu siapa? Setiap orang yang beriman dan bertakwa. Allah berfirman, "Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah wali-wali Allah itu tidak merasa takut, tidak pula merasa bersedih hati. Siapa dia? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu wali. Lah ini kok tidak sholat 40 tahun disebut wali gitu loh. Masya Allah ya kuat Islam azan ya Allah wa yakum. Ya. Bagaimana hukum amal seorang yang beramal sesuatu amalan yang sesuai dengan sunnah namun belum mengetahui ilmu dan keutamaannya karena mencukupkan diri dengan melihat ustadznya yang beramal sesuai sunnah tanpa mau bertanya dalilnya. Kalau kita yakin kepada ustadz tersebut bahwa dia tidak akan beramal kecuali di atas sunnah, silahkan, tapi upayakan kita tahu dalilnya. Kenapa Pak? Karena kalau kita tidak tahu dalilnya berarti kita masih dalam lingkaran taklid. Memang taklid itu boleh bagi mereka yang tidak mampu mencari dalil kata para ulama. Tapi setidaknya kita paham. Kenapa? Karena Imam Suyuti berkata, ajmaan ulama ala anna taklid laisa bil ilm wa anna al muqallid laisa bil alim para ulama bersepakat bahwa taklid itu bukan ilmu dan bahwasanya orang yang taklid bukan ulama. Ya sebatas kita tahu eh melihat ustadz ini, oh ustadz ustadz aja berbuat seperti itu kok misalnya. Saya mau ikut ustadz, saya yakin ustadz itu tidak beramal kecuali di atas sunnah. Entah dulu pak, terkadang ustadz itu melakukan perbuatan bisa jadi ia meyakini itu sunnah, bisa jadi keadaannya demikian. Misal, Ustadz itu kebetulan lagi sakit kakinya. Akhirnya duduknya, dia misalnya tawaruk. Sementara Ustadz itu punya keyakinan yang sunnah ada iftiros. Kebetulan antum lihat tuh, Ustadz itu aja tawaruk. Padahal Ustadznya lagi sakit kaki. Bisa jadi nggak Pak? Bisa jadi Pak. Iya. Maka dari itu ya akhwat Islam azanillah kalau bisa tanya setiap permasalahan kita tahu dalilnya. Sehingga apa? Sehingga kita keluar dari taklid kepada ittiba. Ittiba itu kita mengikuti seseorang dengan mengetahui apa dasarnya. Dasarnya apa ya Ustadz ya? Tolong beritahu. Iya. Kita udah ngaji sunnah ini Pak, harus beda Pak, harus beda dengan yang tidak ngaji sunnah. Kalau dulu kita nggak ngaji sunnah, senangnya ngebeo saja. Masa setelah ngaji sunnah kita senangnya ngebeo juga? Setidaknya kita naik kelas lah, jangan kelas satu terus, ya. Tapi tanya ke Ustaz, Ustaz saya minta dalilnya biar saya tenang Ustaz. Masya Allah, bagus Pak seperti itu. Antum lihat ya Pak, ya di Jawa itu pesantren-pesantren, kiai-kiai kalau ditanya dalilnya mana Pak Kiai? Apa katanya? Percuma saya kasih dalil, kamu juga nggak paham, nggak bahkan paham katanya. Padahal sebetulnya Pak Kiainya nggak paham Pak. Cuman iya pura-pura hebat aja. Maka nyataannya seperti itu. Nah kita yang sudah kenal sunnah, upayakan. Kita paham dalil-dalilnya. Ya, sehingga kita betul-betul berilmu apa beramal di atas il ilmu, bukan sebatas taklid karena taklid bukan ilmu. Ini saja mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, yang benar itu semuanya dari Allah dan yang salah dari pribadi saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.